Alhamdulillahirabbil salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Qala mu'allif wa hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Aina wasalna? Qal athalithu min arkanil Islam ita'uz zakah. Ai i'ta'uha limustahiqqiha minal fuqara' wal masakin wa baqiyatul asnaf al mawjudin وقد قرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة في غير موضع من كتابه ولذا قيل من صلى ولم يزكي لم تقبل صلاته dan rukun yang ketiga daripada rukun Islam adalah mengeluarkan zakat. Yang berarti memberikan harta zakat itu kepada yang berhak daripada para fakir dan miskin serta golongan-golongan lainnya yang ada di kota orang yang mengeluarkan zakat. Dan adalah Allah SWT telah menggandengkan antara sholat dengan zakat di dalam Al-Quran itu di beberapa tempat. Kira-kira ada 28 ayat. Ya ayuhalladzina amanu akimus sholat wa atus. Nah, itu artinya bergandeng. Waliza oleh karenanya dikatakan oleh para ulama. Man sholat walam yuzaki lam tukbal sholatuh. Barang siapa yang sholat tapi tidak zakat maka tidak diterima sholatnya. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang zakat tapi tidak sholat, maka tidak diterima pula sholatnya. Nah, jadi dua ini adalah syai'ani mutalazimani. Dua hal yang harus ada di antara keduanya. Nah, jadi berapa banyak daripada saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka itu tidak sadar bahwasanya adanya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab akan kebahagiaan mereka, menjadi sebab akan keutuhan harta mereka, menjadi sebab akan keberkahan harta daripada mereka. Kemarin sudah kita bahas bagaimana hadis Nabi SAW berbunyi, Dawu mardakum bisadaqah wa amwalakum amwalakum bizzakah. Jadi bentengilah harta kalian itu dengan zakat dan obatilah orang-orang sakit kalian itu dengan soda sodako. Jadi kalau seumpama seorang yang punya harta yang sudah berkewajiban atau memenuhi syarat melaksanakan zakat itu benar-benar melaksanakan zakatnya sesuai dengan arahan Nabi kita Muhammad SAW, maka pasti tidak akan berkurang hartanya. Justru akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Karena apa? Kebangkrutan, kebakaran, ketipuan, kecurian, dan lain sebagainya itu diantara sebabnya yang terbesar itu adalah karena hartanya itu bercampur dengan harta zakat. Kalau sudah suatu harta itu bercampur dengan harta zakat, maka permisalannya itu sama seperti kalau pepohonan itu ada benalunya, banyak benalunya. Kalau didiamkan, dibiarkan benalu itu terus menjalar, maka tunggu saja nanti suatu waktu pohonnya itu pun akan mati. Tapi kalau semua belum sampai banyak menjalar, sampai merusak kepada kehidupan pohon itu, maka paling tidak dia akan mengurangi daun-daunnya, dia akan mengurangi buah-buahnya dan sebagainya. Nah, jadi kalau sumpah harta zakat itu belum dikeluarkan, bercampur dengan hartanya, maka akan menjadi sebab kehancuran daripada harta itu. Nah, oleh karena itu, maka hukumnya zakat itu wajib dikeluarkan kalau kita ingin harta kita terus berkelanju berkelanjutan gitu. Nah, kemudian kalau seumpama misalnya dulu-dulunya dia sering tidak mengeluarkan zakat, sekarang sudah insyaf, sudah tobat. Apakah dengan begitu sudah gugur kewajiban melaksanakan zakat atau tetap harus masih wajib digodok? Karena kan disebutkan dalam hadis Al-Islamu yajubu magablah. Islam itu menghapuskan segala sesuatu yang sebelumnya. Begitu pula di dalam hadis lain disebutkan afallahu amma salaf. Kalau orang itu bertobat, maka Allah akan mengampuni segala hal yang sudah berlalu. Apakah termasuk ampunan Allah itu akan mengenai orang yang tidak melaksanakan zakat pada tahun-tahun sebelumnya? Nah, di sini harus kita pahami. Ternyata di dalam syariat ini ada sebuah kewajiban. Ada sebuah larangan. Ingat ya, di dalam syariat ini ada sebuah kewajiban dan ada sebuah larangan. Kalau kewajiban itu kita tidak laksanakan, kita dapat dosa. Atau kalau larangan itu kita kerjakan, berarti kita juga dapat dosa. Yang dimasukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya, maupun yang dimasukkan dalam ayat Al-Quran tadi, itu maksudnya, kalau kita melakukan dosa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, melakukan dosa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, kalau tatkala kita itu bertobat, maka seluruh dosa kita itu diampunkan, asalkan tidak berkaitan dengan hak orang. Kalau berkaitan dengan hak orang, harus dikembalikan hak orang itu. Nah, itu kalau berkaitan dengan larangan. Tapi kalau berkaitan dengan kewajiban, kalau kita itu akan bertobat, maka kewajibannya harus dilaksanakan tetap dilaksanakan. Kalau sudah dilaksanakan kewajibannya, maka dosanya itu pun juga akan dihapuskan. Itu maksudnya. Kita masalah pada masa lalu banyak meninggalkan sholat. Sekarang kita taubat. Maka sholat itu kan kewajiban. Ah berarti apa? Kita harus menggodoknya. Kita dulu banyak meninggalkan puasa Ramadan. Sekarang kita taubat. Puasa Ramadan itu termasuk wajiban apa larangan? Wajiban. Ah berarti wajib digodok. Nah itu maksudnya. Jadi bedakan baik-baik antara larangan sama kewajiban. Jadi kalau kewajiban tetap harus dilaksana, laksanakan. Jadi harus juga dok, Kira-kira kalau seumpama dia tidak tahu berapa zakatnya tahun yang 10 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, 8 yang, tahun yang lalu misalnya. Gimana caranya? Gimana hukumnya? Diperkirakan dengan suatu nominal yang tidak mungkin sampai ke batas itu. Misalnya apa? Berapa sih harta kamu 10 tahun yang lalu sehingga kita itu bisa mengetahui berapa zakatnya. Maka diperkirakan, apakah mungkin sampai 200 juta? Kayaknya lebih deh. 250 juta? Ah, mungkin, mungkin 250 juta mungkin. Ya sudah, anak anggap harta kamu itu 300 juta. 10 tahun lalu 300 juta. Ah, berarti apa kewajibannya zakat kita keluarkan dari 300 juta. Jadi kalau 300 juta berarti berapa kewajiban zakatnya? 25 kali 3 sama dengan 75 juta. Nah, jadi kan 100 juta bukan 25 juta, 12 juta setengah kali 3. Nah, jadi 12 juta setengah kali 3. Jadi 30 juta, 10-nya kan 30 juta. 30 juta dibagi 4 berapa? <clears throat> Hah? Kalau 100 juta, 10-nya kan 10 juta. Iya. 10 juta berarti kan 2 juta setengah, betul? Ya, berarti kali 3, berarti 7 juta setengah, bukan 75 juta. Kebanyakan 75 juta. 7 juta setengah aja banyak yang gak keluarkan. Apalagi 75 juta gitu. Betul. Jadi koma lima juta. 10 tahun lalu 7,5 juta. Udah itu tahun kedua berapa kira-kira? Perkirakan aja seperti itu. Nah, jadi kalau sudah dikeluarkan zakatnya semuanya, berarti hartanya bersih dari segala macam zakat berarti hartanya bersih dari segala macam benalu. Berarti hartanya bersih dari segala macam hal-hal yang akan menjadikan uh, hartanya itu berkurang nantinya gitu. Nah, dan bagi orang yang semacam itu yang merasa pada masa-masa yang lalu itu dia itu tidak tepat dalam mengeluarkan zakat atau bahkan tidak mengeluarkan zakat. Setelah dia itu menggodok zakatnya, maka perbanyaklah ketika sodako diniatkan zakat. Ketika sodako kepada para fakir miskin, diniatkan zakat. Kenapa? Bisa jadi ada zakat-zakat pada masa yang lalu yang tidak sempurna. Maka dengan kita niatkan zakat sodako yang kita laksanakan itu berarti kan akan menjadi sempur, sempurna. Jadi supaya kita nanti tatkala kita meninggal dunia dalam keadaan tidak ada tanggungan kewajiban Allah kepada kita. Jadi kita kan bebas. Itu maksudnya. Gal wa zakatu naw'ani zakatul mal wa zakatul badan. Dan zakat itu ada dua macam. Ada zakat mal, ada zakat badan. Jadi zakat mal itu yang enam macam harta itu. Kalau zakat badan adalah zakat fit, fitrah. Zakat mal itu kenapa dikatakan zakat mal, dikatakan zakat badan? Zakat mal itu karena membersihkan harta. Kalau zakat badan itu karena membersihkan jiwa gitu loh. Jadi zakat fitrah itu kalau kita keluarkan, maka kefitrahan badan kita itu akan kembali. Kalau kita melakukan zakat fitrah. Jadi kefitrahan zakat eh, badan kita itu akan kembali dengan zakat fitrah. Itu kata itulah makanya dikatakan zakatul badan. Fa zakatul mal tajibu fi amwalin mahsusah. Maka zakat harta itu hukumnya wajib di dalam harta-harta tertentu, bukan semua harta itu wajib zakat. Di dalam hal ini ada dua pendapat di antara para ulama yang terdahulu dan para ulama yang terkini. Kalau kita ikut kepada ulama yang terdahulu lebih selamat. Kalau ikut kepada ulama yang terkini maka lebih meluas. Nah, jadi seperti itu. Kalau menurut ulama yang dahulu, kewajiban zakat itu hanya di dalam enam macam harta saja. Nggak ada macam ketujuh, macam kedelapan itu tidak ada, hanya enam macam harta saja. Tapi kalau ikut pendapat para ulama terkini, maka semua harta yang berkembang wajib dizakati. Sedangkan argumentasi daripada para ulama terdahulu itu, kenapa hanya enam harta saja yang wajib dikeluarkan zakat? Kan seharusnya seperti yang dikatakan oleh para ulama sekarang ini itu kan lebih sesuai dengan dengan apa dengan keberhakan para fokor masakin akan harta zakat itu karena pada akhir zaman sekarang ini kan harta itu macam-macam gitu nah, maka dijawab walaupun harta itu bermacam-macam sekarang toh nantinya akan kembali kepada salah satu daripada harta zakat yang ada misalnya bah Misalnya seperti gaji, gaji profesional yang kita dapatkan wajib zakat. Kalau menurut harta itu tidak wajib zakat. Kita ternak ayam, wajib zakat. Menurut harta yang menurut ulama yang dahulu tidak wajib zakat. Kita ternak ker, e, ternak kelinci misalnya. Nggak wajib zakat. Kita punya kebun mangga, nggak wajib zakat. Kita punya kebun e, buah naga misalnya nggak wajib zakat. Nah, akan tetapi kalau menurut ulama yang terdahulu, kalau walaupun tidak wajib zakat dari satu dari segi harta itu juga, tapi nanti suatu waktu akan terkena zakat daripada segi yang lainnya. Kenapa? Kita punya kebun mangga kan? Kita punya kebun durian misalnya, kita punya kebun e, buah naga, kita jual. Ya kan? Hasilnya kan kita jual, masa kita makan semua? Kita jual kan? Nah, kalau kita jual itu jadinya apa? Kerupuk. Jadi uang kan? Nah, uang itu kan disimpan. Apa dibagikan langsung? Nah, kalau bagian langsung baguslah. Nah, nah, tapi ternyata kan tidak disimpan. Di bank disimpan hasil produksi tahun ini berapa hasilnya berapa juta disimpan kan? Nah, kalau sudah disimpan sampai nisabnya sampai setahun wajib zakat tidak? Kena juga gitu lah. Yang punya tambah nggak wajib zakat. Tapi nanti kan hasil panennya jadi uang. Uangnya disimpan. Nanti kalau sudah setahun wajib zakat juga. Nah, jadi itu loh maksudnya. Tapi yang pasti harus dikeluarkan zakatnya hanya enam harta saja. Kenapa? Karena enasnya itu i. Kalau enasnya itu i di dalam sebuah kaidah fikih itu disebutkan, maka tidak bisa dikiaskan. Itu masalahnya. Nah, jadi kalau menurut ulama mutakhir tidak karena maksud dari pemahaman zakat itu adalah setiap harta itu supaya sampai kepada seluruh para mustahikin maka hendaknya setiap harta yang berkembang wajib zakati setiap harta yang berkem berkembang apa saja itu gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Apa saja harta yang harus dikeluarkan zakatnya? Ada enam harta. Yaitu apa? Wahia azhab zahab mas. Wal fiddo perak. Nah, inilah yang dikatakan zahab wal fiddo itu yang dikatakan dua hal yang tidak kita perlukan tapi dinilai tinggi oleh mata-mata manusia. Manusia, kamu senang nggak sama emas dan perak? Senang kan? Anak pondok juga senang. Nah, anak pondok saja senang sama emas dan perak gitu. Ya kan? Apalagi yang di luar sana. Nah, padahal kalau seumpama orang itu tidak punya emas dan perak seumur hidupnya, apakah akan mati? Tidak akan mati kan? Nah, itulah makanya dikatakan subhanalladzi a'azzal azallain wa azallal a'azzain. Maha suci bagi Allah yang telah memuliakan dua hal yang sangat hina dan menghinakan dua hal yang sangat berarti. Dua hal yang sangat hina ini adalah emas dan perak, tapi lihat bagaimana Allah yang menjadikan dia itu berharga. Padahal sebetulnya tidak bernilai bagi kehidupan kita. Kalau kita melihat nilai tidaknya itu, bernilai tidaknya itu berarti atau tidak berartinya itu dari segi eh, dari segi apa? Dari segi kebutuh eh, ke, keperluan kita kepada hal itu, kehidupan kita gitu. Maka tidak berarti. Apakah kalau kita tidur harus kita usap jidat kita dengan emas gitu? Kalau kita mau makan harus gigit emas dulu baru kita makan gitu. Tidak kan? Kita tidak memerlukan memerlukannya. Tapi subhanallah, Allah juga menghinakan dua hal yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Apa dua hal itu? Air dan udara. Ada orang hidup tanpa air? Tidak ada. Pasti memerlukan kepada A, air. Ada orang hidup tanpa udara? Coba tahan nafas kamu satu jam saja. Pasti dipastikan ada di dalam kubur. Ya kan? Nah, berapa kamu nafas? Satu menit berapa kali? Berkali-kali, ya kan? Nah, kalau semua orang nggak bernafas bagaimana? Pasti akan mening meninggal dunia. Berapa kamu beli nafas? Setiap hari kamu beli nafas berapa? Mahalan mana? Nafas sama emas. Nah, jauh. Emas bernilai, nafas tidak bernilai. Siapa yang membuat itu semuanya? Allah Subhanahu wa taala gitu Nah, jadi itulah manusia. Jadi menganggap sesuatu yang tidak berarti berharga. Sesuatu yang berarti tidak berharga. Kapan itu kita bisa mengetahui itu berarti atau tidak berarti? Tatkala kita sudah tidak memilikinya lagi. Seperti sekarang ini, kalian kurang bersyukur. Padahal kalian sekarang berada di teman-teman yang baik, saudara-saudara yang baik, di lingkungan yang baik, kemudian ada guru-guru yang baik, Kalian tidak sadar bahwasanya kalian berada dalam kebaikan yang luar biasa yang harus dan patut untuk disyukuri. Tapi nanti tatkala kau pulang bercampur, berkumpul dengan orang-orang yang bermaksiat, mencari orang yang taat itu sulit, mendapatkan orang yang menuntut kamu itu sulit. Nah, di saat itulah baru kamu terasa, oh ternyata dulu itu saya dalam kenikma, kenikmatan. Nah, oleh karenanya, kalau ingin tahu kita itu dalam nikmat atau tidak, maka hendaknya hendaknya kita itu pergi ke tempat orang yang tidak mendapatkan kenikmatan itu gitu. Nikmat tidak makan. Nikmat. Nah, kalau kita ingin tahu lagi nikmatnya makan itu, maka makanlah di tempat orang yang tidak bisa makan. Pergi ke tempat orang yang tidak bisa makan. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang satu hari itu makannya cuma sekali. Kita alhamdulillah tiga k, tiga kali. Masih mending kita makannya pakai tempe, pakai tahu, kadang-kadang pakai daging, ikan dan sebagainya. Ada di antara mereka yang makannya itu cuma nasi saja sama garam. Nikmat tidak kita? Nah, nikmat. Nah, itulah kalau ingin tahu kenikmatan yang ada pada diri kita, maka tunggulah di saat kita tidak mempunyainya. Carilah di tempat orang yang tidak mempunyainya. Pasti kita akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu macam zakat harta yang wajib zakati kedua. Yang ketiga, yang ketiga adalah an-na'am. Naam, yaitu binatang-binatang yang tiga macam itu. Apa itu binatang tiga macam? Al-ibil, unta. Wal bakar, sapi. Wal ghanam, kambing. Paham? Jadi unta, sapi dan kambing itu hukumnya wajib di zakah tentunya kalau memenuhi syah Wazuru al muktad Nah, begitu pula setiap tanam-tanaman yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang la, lama. Apel bisa jadikan sebagai ganti daripada makanan kita. Jadi misalnya apa? Kamu nggak nggak makan nasi tapi makan apel gantinya. Kalau mau diet makan apel saja, gitu. Bisa kan? Bisa. Ah, tapi masalahnya apel itu tidak bisa disimpan lama. Tapi kalau beras bisa disimpan lama, kedelai bisa disimpan lama. Yang namanya jagung bisa disimpan lama, gandum bisa disimpan lama sampai setahun dua tahun. Nah, itu yang wajib zakat. Tapi yang nggak bisa disimpan lama tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Jadi al-muqtad itu yang dijadikan sebagai bahan, bahkan bahan makanan pokok ditambah lagi dan bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan walfa, sedangkan buah-buahan wasimar buah-buahan yang wajib itu hanya dua macam saja. Selebihnya tidak wajib zakat, tapi sebagaimana saya katakan tadi, walaupun tidak wajib zakat dari segi buah-buahan itu, jenis itu, tapi nanti kan dari hasil penjualannya, hasil panennya nanti kan menjadi uang. Toh nanti juga akan berkewajiban zakat lain, yaitu zakat uang tu tunai. Apa itu buah-buahan dua macam saja itu? Yaitu apa? Kurma dan nah, dan kismis. Kismis itu itu berasal daripada ang buah anggur. Jadi anggur itu dikeringkan jadilah kismis. Gitu. Kenapa kok cuma buah kurma saja sama buah kismis yang wajib zakat? Iya, karena buah anggur itu bisa diawetkan. Dengan cara bagaimana? Dikeringkan. Begitu pula kurma. Kurma itu kalau sudah setahun lewat baru dia akan busuk. Tapi kalau belum setahun maka dia tidak akan busuk. Beda kalau mangga. Coba mangga disimpan. empat bulan lagi saya mau makan gitu. Mem, tinggal apanya? Nah, tinggal bijinya gitu. Ya kan? Nah itu oleh karenanya hukumnya dia wajib zakat dalam buah-buahan itu. Ditambah lagi. Wafi uru tijarah. Yaitu di dalam harta perdagang. Perdagangan. Kalau harta perdagangan dagang apa saja hukumnya wajib zakat dagang harta, dagang tanah wajib zakat, dagang e, bebek wajib zakat, dagang telur wajib zakat, pedagang apa saja wajib za, zakat. Nanti kita akan bahas lebih detail di masa yang akan datang. Kita minta kepada Allah Taala semoga kita termasuk yang taat kepada syari syariat dan semoga kita termasuk yang mau mendapatkan e, ridho Allah Taala dengan melalui syariat dan semoga kita menjadi dijadikan Allah Taala sebagai pencinta syariat dan semoga kita juga akhirnya mendapatkan rahasia daripada syariat dan manfaat daripada syariat serta kebahagiaan karena kita melaksanakan syariat sampai akhir umur kita dalam keadaan terus kita terikat dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW ala hadhini wa likulli niyatin salihah wa ala mana wa al-fatihah